Insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan kita dalam kitab Ya Talibal Ilmi yang berkaitan dengan uh, atau unwanul bab kaifa taqra qala al muallif hafizahullah taala iyyaka wat tasya'ub fi asna'il qira'ah yakni minal umur allati tu'in طالب العلم على الإحسان في القراءة أو على حسن القراءة termasuk perkara-perkara yang membantu seseorang untuk dapat membaca suatu kitab dengan baik dan dengan tepat adalah al-hadar minat tasya'ub fi asna'il kiraah iya kawat tasya'ub hati-hati berhati-hatilah engkau dan janganlah melakukan tasya'ub fi asnail qiraah. Tasya'ub artinya adalah dari kata-kata syu'bah syu'ab al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Dari kata-kata syu'bah artinya apa? cabang. Artinya kita ketika membaca suatu kitab itu kita dituntut untuk jangan netasyaab bercabang ketika membaca suatu kitab ketika kita menemukan suatu iskal kemudian kita membahas nakumu bil bahas tentang iskal ini biasanya kemudian kita e, merujuk kembali kepada maraji kitab-kitab e, apa namanya referensi kita ingin mencari suatu permasalahan atau suatu makna kalimat atau arti dari sebuah kata Kemudian kita kembali misalnya kepada kitab kutubul lughah atau kamus misalnya komus ingin mencari suatu makna dari sebuah kata itu biasanya kemudian kita temui kata-kata yang lain atau fawaid-fawaid lain yang ternyata cukup menarik. Nah ini, ini artinya tasya'ub, bercabang. Nah ini maka dari sini maksud yang nanti insya Allah akan dijelaskan oleh mu'alif. Jangan sampai kemudian setelah kita mencari suatu kalimat atau makna dari suatu kalimat atau terjemahan dari suatu kalimat ketika membuka kitab lugah atau kitab terjemah mendapatkan kalimat-kalimat lain yang menarik nah ini akhirnya membuat kita terlupakan dari asal maksud kita membuka kitab ini untuk mencari kalimat yang tadi kita inginkan nah ini artinya tasawuf jangan Baik, kita baca kalam alif fi asna'il qira'ah Qataridu kalimatun ghairu mafhumah. Terkadang dalam di pertengahan kiraah kita, pembacaan kita terhadap suatu kitab, terkadang lewat bersama kita ada suatu kalimat yang tidak dipahami, yang tidak kita pahami. Wahadal kalimatu hadza al khata' bayasahi as wahadihil kalimatu nah kalimat kalimatu ala kismain maka kalimat yang tidak kita pahami ini ada dua jenis terbagi menjadi dua apa posisi bagaimana kalimat ini yang pertama adalah ingkana fahmul jumlah yatawakaf ala fahmiha fabhas an maknaha Yang pertama, lewat dalam pembacaan kita suatu kalimat yang ternyata kalimat ini yang tidak kita pahami ini memiliki peranan penting dari sisi apa? Fahmul jumlah, kita memahami uh, perkataan tersebut itu tergantung dari pemahaman kita terhadap kalimat ini. Yatawaqqaf ala fahmihi, ala fahmiha. Tidak bisa kita memahami suatu jumlah kecuali dengan memahami arti dari kalimat ini. Maka dikatakan di sini fabhas an maknaha. Nah ini, maka cari. Maknanya dicari. Karena dengan kita tidak mengetahui makna kalimat ini atau kata ini, maka jumlah tersebut tidak bisa kita pahami. Ini jenis pertama dari suatu kalimat yang terkadang kita tidak pahami. Wa amma idza kanatil kalimatu allati marrat 'alaika la athir fil fahm. Adapun jika kalimat tersebut yang lewat bersama kita ini tidak mempengaruhi dalam suatu pemahaman. Terkadang ada beberapa kalimat eh, kita tidak tahu paham, tidak paham makna kalimat ini atau tidak tahu bagaimana cara membacanya. Tapi ini tidak mem, tidak mempengaruhi dalam pemahaman jumlah tersebut. Contohnya adalah kalimat-kalimat tentang asma eh, al-bilad yang muntasibah ila syakhsin muayyan misalnya. Kita membaca dalam dalam buku kitab fikih atau misalnya kitab uh, akidah nama fulan uh, fulan bin fulan al Siapa ini? Kalimat ini kita ini apa ini? Nisbah kepada bilat apa ini? Kita tidak paham. Tapi pembahasan terkait dengan fikih atau tentang akidah yang nggak ada hubungannya dengan nisbatul balad e, orang tersebut. Maka yang seperti ini fatajawazha, maka lewati dulu. lewati dulu. Beda dengan yang pertama. Yang pertama suatu kalimat yang memang kalimat tersebut kalau tidak dipahami maka jumlah atau paragraf atau pembahasan tersebut tidak bisa kita pahami. Nah, ini harus dicari. Tetapi sekarang kalimat yang tidak ada kaitannya dengan jumlah tersebut tidak mempengaruhi dalam pemahaman kita. Maka yang seperti ini dilewati dulu, wadok tahtaha khoton dan letakkan di bawahnya itu suatu khot tanda litarji ilaiha ba'da ma tafraq min qiraah Nah ini. Ini bentuk tasya'ub yang pertama. Artinya ketika suatu bacaan kita membaca suatu kitab yang di situ ada beberapa kalimat yang pemahamannya e, tidak diperlukan seperti contoh yang telah tadi kita bacakan, maka jangan dahulu jangan dulu dicari sekarang target kita adalah membaca dengan baik dan benar serta memahami isi kitab. Ini targetnya. Maka yang seperti ini tetap kita perlu untuk mengetahui tetapi ditunda dulu. Ini bentuk tasya'ub yang pertama, tidak kemudian bercabang terhadap sesuatu yang tidak terlalu penting. Maka apabila kita kemudian menyibukkan diri dengan apa ini nisbah kepada bilad apa Bagaimana cara membacanya? Ini bentuk tasya'ub, bercabang. yang pertama, karena target kita menyelesaikan atau memahami pembacaan kitab tersebut. Tetapi biar tidak hilang, maka diberi, diberi garis tanda. Maka selesaikan kitab ini, baca kitab ini sampai selesai, maka setelah itu baru kita mencari. Nah, Taib. Qala al-muallif taala wal muradu bitasya'ub huna dan yang dimaksud dengan atasya'ub di sini adalah ini ben, tadi bentuk tasya'ub yang pertama. Sekarang yang kedua akan disebutkan. Anna ba'da talabatil ilmi idza arada ar-ruju' ila tilkal kalimah sebagian tulab jika mau merujuk kalimat tersebut kepada eh, referensi-referensi uh, kitab yang ada allati yakifu fahmul jumlah ala ma'naha kita sudah tadi tahu ada dua kalimat yang tidak dipahami terbagi menjadi dua nah sekarang jika kita melewati satu kalimat yang tidak kita pahami yang pemahaman kalimat ini mempengaruhi terhadap pemahaman jumlah atau pembahasan kita. Maka kita telah ketahui bahwa seperti ini kita harus mencari makna kalimat ini dahulu. <clears throat> Kita kembali narji ila uh, al-masadir atau uh, kitab al-um, kitab induk atau kitab yang kita yang bisa mencari referensinya dalam masalah lugah misalnya kitab lugah kamus atau yang lainnya. Nam, fa innahu asna fa innahu asna rujuihi ila kutubil lughah. Maka dia nanti di pertengahan ketika dia memuroja atau mencari makna tersebut dalam kutubul lughah qad yamurru fi asnaihi bah nam qad yamurru fi asnai bahthihi bi fawaid katsirah Terkadang dia akan lewat bersama dia dalam di tengah-tengah dia sedang mencari kalimat yang ingin dia cari itu akan melewati fawaid kafir. Itu tadi. Kita mau mencari mana satu kalimat dibuka huruf zal misalnya. Nah, ternyata dalam huruf zal ini ada beberapa kalimat-kalimat yang selama ini kita juga belum tahu. Oh ternyata artinya ini, ternyata artinya ini. Sudah, cari lagi dalam huruf atta ternyata oh, mana ada kalimat-kalimat baru yang kita tidak ketahui. Nah, ini yang dimaksud dengan tasya'ub. Kita maunya mencari kalimat yang tadi kita tidak ketahui, tapi ketika kita merujuk kepada kitab lughah ini atau kamus ini ternyata kita mendapati fawaid yang lain. Ah, ini artinya tasya'ub bercabang. Akhirnya ini menghilangkan kita dari maksud atau me, me, me, menyampingkan dari maksud kita memahami kalimat yang tadi sedang kita cari. Ini artinya atas berca akhirnya nggak konsentrasi kepada ini insya Allah antum akan dapati ketika antum sudah mulai asik atau mulai masuk dalam masalah bahas misalnya. Tidak hanya dalam masalah satu kalimat, tapi sudah membahas masalah tentang rawi atau tentang uh, fawaid al-hadithiyah atau dalam kitabul eh, fikih, pembahasan fikih dibuka eh, fatul Bari atau uh, apa namanya Al-Mughni atau yang lainnya ternyata ada pembahasan-pembahasan kok menarik juga. Akhirnya kadang kita membaca ini, pembahasan yang menarik ini yang baru kita dapati tanpa sengaja. Akhirnya kita baca dahulu terus yang lainnya. Ini akhirnya masuk tasyaub seperti ini. Nah, ini seperti ini eh, hati-hati. Uh, nah, bukannya kita mau menghalangi kita dari fawaid, tapi bukan seperti ini caranya. Tapi kita selesaikan sedikit demi sedikit apa yang kita sedang berada di tengahnya, kita selesaikan dulu baru mencari yang lainnya. Nah, fayakumu bil istighal bikira ati tilkal fawaid wa tanakkul min waraka ila waraka hatta yansarifa anil bahthil ladhi huwal asal fi kiraatih. Nah ini. Maka akhirnya orang ini atau talib ini sibuk dengan membaca itu faedah-faedah yang lain. Watanakul berpindah, tasofoh. Atanakul min warokoh ila warokoh. Akhirnya melihat oh ada faedah baru. Buka warokoh ini yang lainnya. <coughs> Hatayan sarif sampai berpaling. Anil ladhi huwal asal. <coughs> berpaling dari pembahasan yang itu adalah asal ketik e, dalam pembacaan atau pembahasan kitab tersebut. Ini yang dinamakan dengan tasya'ub. Wala'alla at-tasarruf al-afdal fi mithli hadha. Makanya kata mu'alif di sini, maka yang terbaik untuk kita berbuat wala'alla at-tasarruf, at-tasarruf artinya berbuat Perbuatan yang baik dalam kita menghadapi yang seperti ini adalah an yabhas an makna kalimatil lati yurid. Pertama tetap kita membahas mencari makna kalimat yang kita inginkan. Fa idza wajada muradahu wa akmala qira'atahu al asliyah. Nah ini. Raja'a ba'da dzalika ila tilkal fawaid allati sadafaha. Nah, maka dia tetap mencari makna kalimat yang dia inginkan pada asalnya, kalau sudah mendapatkannya, sudah, kemudian dia menyelesaikan pembacaan kitab tersebut, pembahasan dia, ketika dia menemukan kalimat tersebut, akhirnya dia mengetahui, oh ternyata maksud dari jumlah ini, maksud dari pembahasan ini, itu seperti ini. Nah, ketika sudah selesai pembahasan, sudah selesai membacanya, wa akmala qira'atahu al-asliyah kiraahnya dia yang asli yang asal baru setelah itu raja ba'da dzalik ila tilkal fawaid allati sadafaha maka setelah itu baru dia kemudian boleh untuk kembali nah, kepada faedah-faedah tersebut yang dia temukan secara kebetulan. Allati sadafaha Nah, dia kebetulan mendapatkannya ketika dia sedang fi asnai bahtihi an muradihi. Nah, maka setelah selesai boleh dia kembali kepada fawaid-fawaid yang tadi dia temukan secara tidak sengaja. Kebetulan dia temukan ketika dia sedang mencari apa yang dia inginkan. Nah, ini. Jadi selesaikan dulu apa yang kita cari. Baru kemudian fawaid-fawaid tadi yang kita temukan dilanjutkan setelah kita menyelesaikan pembahasan kita yang utama. Wa yakunu dzalika di arqam tilkal fawaid. Yang demikian itu tentunya dengan cara gimana dicatat, dikasih tanda nomor-nomor fawaid-fawaid tersebut. Inda mururihi alaiha. Jadi tadi kitab lughah atau masalah fikih dapat fawaid-fawaid baru maka dikasih dilihat halaman berapa, paragraf berapa, ini dicatat. Untuk nanti kita bisa kembali gampang mencari tempat di mana faedah tersebut kita temukan. Summa ba'da farawihi min bahthihi al-asli ya'ud ila arkom tilkas safahat. saya kerak tilkal fawaid bitama'un. Maka setelah dia selesai dari pembahasan dia yang asal, eh, maka dia kembali kepada catatan ini nomor-nomor yang tadi dia catat. Nah, ini halaman berapa safhah kam. Kemudian baris setelah itu dia membaca fawaid tersebut dengan bitama'un dengan eh, perhatian dengan konsentrasi. Hadza misalun wahid. Ini contoh kecil, satu contoh saja. Yukasu alaihi ghairuhu. Mimma syabahu. Ini contoh satu maka dikiaskan yang lainnya yang serupa. <coughs> yang penting intinya di sini ketika kita membaca suatu kitab <coughs> maka kita jangan bercabang. Kita membahas suatu pembahasan jangan bercabang. Nah, Taib. Falau arada rujuk masalan ila takut min sihhati hadithin marra alaihi fi asna'i Contohnya misalnya, kalau seandainya dia ingin kembali merujuk, melihat lagi, mentakit dari keabsahan suatu hadis misalnya, mau ini hadis sahih atau tidak, yang marra alaihi fi asna'i yang lewat hadis kita ketika kita membaca lewat suatu hadis tidak tahu ini hadis sahih atau hasan atau daif fa'alaihi ah, ini fa'alaihi indar ruju' ila masadiril bahthi anil hadis maka wajib bagi dia ketika dia ingin mencari pembahasan tentang hadis ini apakah sahih atau tidak nah, dia kembalinya kepada masadir al-bahth anil hadis cari memang masadir kitab-kitab masdar yang berkaitan dengan pembahasan hadis ini. Maksudnya apa? Allah yashtagila bima yamuru alaihi minal masail al-ilmiyah al-mutanawwi'ah. Agar dia tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang mungkin lewat bersama dia dari masail-masail yang lainnya. Nah, sehingga konsentrasi, ingin tahu ilmu hadis, kembalinya ke masadir hadis, cari pembahasan tentang hadis tersebut. Tentang masalah fikih seperti itu, tentang masalah lugah pun seperti itu. Ini artinya seperti itu. Intinya adalah kita jangan tasya'ub, jangan bercabang. Belum selesai baca ini, kita ingin tahu apa artinya, melihat di kamus, ternyata ketemu kalimat-kalimat yang lain, akhirnya tersibukan dengan kalimat-kalimat yang lain. Nah, taib. Ini perkara yang ke-11. Asani asyar. Qala al-muallifu hafizahullahu taala perkara ke-12 yang membantu kita untuk bisa membaca dengan baik dan benar takyidul fawaidi an-nafisah dikumpulkan dicatat ditulis fawaid-fawaid yang dia anggap berharga Ini juga da'bu salaf wa da'bu ina Dalam suatu daras seorang syekh atau seorang alim atau seorang ustadz ketika mengajar atau ketika dia membaca pasti akan melewati banyak fawaid akan melewati banyak fawaid maka faedah-faedah yang dia anggap penting, yang dia anggap perlu untuk dicatat, dicatat. Ada ini seharusnya seorang talibul ilm seperti ini. Dalam seluruh kehidupannya, dia ada satu buku yang tidak lepas dari dia. Entah dia sedang berjalan, atau sedang di masjid, atau yang lainnya. Ini penting ketika dia ketika berjalan atau yang lainnya bertemu dengan seorang memberi faedah, dia catat atau di masjid dia mendengar muhadarah dia catat atau dalam suatu daras ada faedah yang penting dia catat dia kumpulkan Faedah kun tatakra fi kitabin apabila engkau membaca dalam sebuah kitab misalnya faliyakun qalamuka musahiban laka maka hendaklah kolammu ini menjadi kawanmu terus senantiasa bersama engkau layan fak an asabi'ika tidak terlepas dari jari jemarimu fa idza mararta bi faidah nafisa apabila engkau lewat dengan sebuah faidah yang yang berharga nafis wa kullul fawaid nafisa tentunya semua faidah masya Allah berharga lakin al fawaid tatafawat tapi fawaid ilmiah faidah faidah ini uh, mutafawitah ber, bertingkat-tingkat berbeda walaupun semuanya berharga masya Allah ada faedah tapi nah ber, bertingkat-tingkat maka hendaklah fakoyitil kal faedah fi fil kitab maka catatlah tulislah faedah tersebut imma fi gila gilaf <clears throat> artinya sampul di bagian kita buka itu biasanya kitab di sampul bagian dalamnya atau fi daftar atau di buku tulis mustakil yang terpisah hatta ta'ud ilaiha indal hajah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala <clears throat> memiliki suatu kitab yang dinamakan dengan Fawaidul Muntaqah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin di mukaddimah kitab tersebut ini adalah kumpulan atau catatan yang asyik eh, yang beliau rahimahullah taala kumpulkan dari sekian banyak daras dan pembahasannya. Yang menurut dia fawaid-fawaid ini layak atau beliau inginkan untuk ditulis karena pentingnya fawaid ini. Nah ini. Kita pun seorang atau kita tulabul ilm pun dituntut seperti ini. Wah fawaidul muntaqa luar biasa. <clears throat> Kumpulan fawaid yang ditulis ala atau dikumpulkan oleh Asy-Syaikh isinya hal-hal yang uh, mungkin untuk kita mencarinya atau di daras-daras kita biasa mungkin susah untuk didapatkan karena memang fawaid atau yang dikumpulkan itu sesuatu yang menurut Syekh Utsaimin penting. Nah, sehingga pembahasan luar biasa. Nah, ini penting. <coughs> Kadang kita ternyata suatu saat butuh. Eh, dulu pernah mendapat faedah tapi di mana ya? Bagaimana? Nah ini pentingnya kita mengumpulkan fawaid yang menurut kita ini sesuatu yang penting. Nah ini membantu kita untuk kita bisa membaca kitab dengan baik dan benar. tay Perkara yang ke-13, asalis asyar. Idza qara'tal kitaba lakhis al-fawaid al-mudawwanah di dibuat ada kesimpulannya, ada rangkumannya. Jika engkau membaca kitab, lakhis, dibuat talkhis, <coughs> al-mulakhas, ada rangkumannya. <coughs> Fawaid-fawaid yang tercatat itu dirangkum. Imma fi gila fil kitab, imma di sampul kitab atau fil hawamish, al-hamish itu yang ada di pinggir kitab atau fi daftar khariji atau di daftar di luar kitab ini al muhim kun harisan ala adami fukdani ayi faidah kesimpulannya adalah yang paling penting itu intinya jadilah kita ini seorang yang haris orang yang betul-betul ijtihad bersemangat pelit Orang talibul ilim itu harus uh, menjadi seorang yang syahih, orang yang bakhil. Uh, tapi dalam perkara apa? Dalam perkara ilmu. Menjadi orang yang tamak, waktunya tidak mau pelit terhadap waktu. Nah, ini penting. Tamak terhadap faedah ini. Kun harisan ala adami dan ayi faedah. Jadilah kita seorang yang bersungguh-sungguh bersemangat dalam apa? Untuk kita tidak ketinggalan tidak terlewat sebuah faedah pun. Itu intinya di sini. Faidah fakota faidatan walam tukayidha. Apabila engkau kehilangan sebuah faedah dan engkau tidak mencatatnya, tidak menulisnya, fabhas anha kama tabhas anid hatta tajidha. Maka carilah. Intinya di sini adalah ijtihad al-hirs. Seorang talibul boleh dituntut untuk menjadi talib haris, mujtahid. Ada faedah belum kita catat, cari sampai engkau mendapati sebagaimana kalau ada barang hilang, kita kehilangan sesuatu, tabhas anid dalah. Kita kehilangan sesuatu yang hilang, nah ini kita mencari bagaimana? Uang seratus ribu atau kehilangan apa lagi? Kitab atau kehilangan yang lainnya lah, sepatu Nah, dicari, itu kehilangan sepatu nggak bisa futsal, dicari. Nah, di tiap kamar ditanya orang-orangnya ya fulan ada sepatu ana di mana. Ah ini sama. Faedah juga lebih bil aula. Nah. Hatta idza jama'tal fawaid hat, kalau sudah diterkumpul fawaid ini fakosimha ila abwab. Nah ini. Maka kalau sudah kita dapat fawaid-fawaid ini maka dibagi kepada bab akadiyah atau usuliyah atau fikhiyah. Karena dalam pembacaan suatu kitab kadang kita fawaitnya apa? Kita lihat Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Ini masalah tentang fikih ada, tentang hadis juga ada. Maka faedah-faedah ini dicatat kalau sudah dapat fawaid terkumpul maka dibagi-bagi. Tentang masalah akidah dikumpulkan ada babnya tersendiri tentang fikih ada babnya tersendiri. Nah ini. Begini seorang talibul ilm memiliki tartib, memiliki cara, memiliki uslub dalam belajar. Sehingga perkaranya itu tidak fauda, tidak semrawut. Tapi dia seorang yang memang munadzim, memiliki uh, apa? Apa namanya? Nizam, memiliki aturan yang memang Masya Allah. Ter, tertata apa tertib luar biasa. Nah ini begini seharusnya seorang tolibul ilm. Wasik tamam mastikoh. <clears throat> Dan beryakinlah dengan sebaik-baik keyakinan atau bernam. Yakinlah. Ba'da fadlillah tentunya setelah fadl minallah subhanahu wa ta'ala annaka idza qara'ta kitabaini aw salata aw asyara thumma qayyatta ma marra bika minal fawaid awalan summa rattabta tilkal fawaid hasab maudu'iha waja'ta likulli naw'in minal fawaid daftaran mustaqillan tadhkur fi al faida an nafisah wa marji'aha tilkal sa'ah idza a'atta an nadhar fiha au aratta ilqa muhadara au kitabah bahas au munaqasah satajidu anna indaka khairan katsira ini penting Mungkin sekarang kita tidak terlalu apa faedahnya. Kita enak dalam marhalah e, talabul ilm kita mungkin tidak terlalu merasakan pentingnya ini. Tetapi ini akan terasa sekali ketika antum sudah selesai dari marhalah talabul ilm kembali ke kampung halaman antum ke masing-masing bilad kita memiliki catatan yang seperti ini tersusun rapi Eh? Setiap ada faedah ditulis, dikumpulkan pada babnya tersendiri, dikasih hatta masa kita mendapatkan faedah di bab usul atau di bab fikih atau di bab hadis. Ini pun di, di, di, ditertibkan lagi dalam bab hadis dikasih tulisan alif, ba, ta, ta, jim. Jadi yang hurufnya faedahnya depannya alif dikumpulkan dalam alif yang faedahnya itu ba dikumpulkan dalam ba seperti ini. Nah, katanya Malik di sini, maka yang seperti ini jika engkau kembali pingin muraja atau misalnya disuruh untuk memberi kalimat muhadarah atau disuruh, disuruh untuk menulis sebuah pembahasan buletin atau yang lainnya atau dimintai tolong untuk uh, menulis pembahasan di majalah atau misalnya butuh kita untuk munakosyah diskusi munadhara maka yang seperti ini anna inda satajid anna indaka khairan katira maka engkau akan mendapatkan kemudahan kebaikan yang luar biasa gampang masalah munakosyah dengan fulan diskusi masalah apa fikih buka tadi fawaid fawaidnya tentang apa ini dilihat huruf jim atau ta. Nah, ini sangat membantu ketika kita selesai dari marhalah tolabul ilm. Tentunya kita tidak akan lepas. Orang hidup pasti akan terus menuntut ilmu mulai dari kecil sampai meninggal. Tapi maksudnya di sini marhalah talabul ilm, e, marhalah yang memang dia khusus untuk talabul ilm. Belum terjun ke dakwah atau yang lainnya. Nah, maka fursah kesempatan. Nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang orang banyak tertipu. asih sihhatu wal faraq. Al waktu luang. Ini banyak tertipu. Nah, kita sekarang banyak waktu luang, nanti pasti akan sibuk, pasti. Entah dengan urusan keluarga, dengan urusan dakwah atau yang lainnya. Maka ketika sudah sibuk, akhirnya berangan-angan. Kalau seandainya dulu waktu luang dimanfaatkan untuk perkara yang penting. Nah, Taib. Perkara yang ke-14. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa hafizahu. Idza qara'ta kitaban fi fannin muayyan Faj'al dzalikal kitab aslan. Baik, kita sekarang pingin membaca suatu kitab di fan di pembahasan tertentu, pembahasan fikih, fanul fikih atau fanul akidah. Maka jadikan ada sebuah kitab ini menjadi asal. Contohnya bagaimana? sebagaimana disebutkan mu'alif. Masalan, qara'ta kitaban firru'a wal ahlam. Kita mengetahui uh, kalau kita ketika membaca sebuah kitab tentang uh, ar-ru'a wal ahlam, tentang mimpi. Nah, Ru'yatus salihah juz'un minan nubuwah kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Uh, mimpi yang benar yang sahih itu bagian dari uh, ah, nubuah. Kita mengetahui namanya mimpi terbagi menjadi tiga. Ada yang dinamakan dengan al-hulum. Al-hulumu minasyaitan. Ini mimpi buruk Kondisi seperti ini kalau kita mendapati mimpi buruk hati-hati. Banyak dari kita bilang ke kawannya, anak tadi mimpi kok seperti ini seperti ini ya. Nah, ini hati-hati bisa terjadi benaran. Mimpi buruk itu kalau kita mendapatkannya kita bertawud pertama, kemudian me, apa namanya atafal meludah tiga kali ke samping kiri kita yang ke kemudian jangan menceritakannya kepada siapa-siapa. Ini mimpi buruk. Ini Ar-Rasul alaihi salatu mengajarkan kepada kita untuk kita la tuhaddits ahadan. Jangan kita mengajak bicara seseorang tentang mimpi buruk ini, jangan. Tapi sudah, di kita bertawud terus diam, selesai. Ini jenis mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua adalah ar-ru'yatus salihah atau ar-ru'ya as-salihah. Bukan ru'ya ya, bukan ru'yatun ya, bukan dengan tak marbutah tapi ru'ya. Ru'ya artinya mimpi. Nah, ini kita disunahkan untuk me menceritakan kepada orang yang kita kehendaki, tidak kepada semua orang. Karena semua orang ada yang orang modelnya hasad. Nah, mendengar suatu kebaikan hasad, tapi kepada orang-orang yang memang kita inginkan atau kita cintai atau kita anggap orang ini masya Allah ceritakan siapa tahu menjadi kenyataan salah satu disebutkan Ibnu Hajar dan yang lainnya tapi tentunya setiap mimpi satu dengan lain berbeda-beda. Tergantung dari kesolehan orang tersebut. Mimpi yang sama belum tentu artinya sama atau belum tentu memiliki arti kadang. Salah satu takwil dari mimpi ketika kita ini disebutkan Ibnu Hajar di Fathul Bari, kalau kita mimpi berwudu secara sempurna ini salah satu takwil, tapi tidak secara mutlak ya. Tentunya dilihat siapa orangnya dan bagaimana keadaannya. Tapi membawil faedah fakot. Kisahnya ketika Umar bermimpi dia berwudu. Maka kata, kata Ibnu Hajar, ketika seorang bermimpi dia berwudu sampai selesai sempurna, ini takwilnya salah satunya adalah dia akan mem memegang tampuk pimpinan. Nah, Juga salah satu uh, takwil atau uh, makna dari mimpi ketika seseorang meminum susu atau dia eh, menyeret bajunya secara isbal di tanah ini berbeda dengan hukum di dunia. Kalau isbal di dalam mimpi menyeret itu katanya dia akan memiliki Pokoknya ini maknanya baik, Anda lupa persis apa maknanya. Berbeda ketika misalnya dia mimpi dia naik ke atas bumi atau terbang lah. Ini artinya diartikan tafsirnya adalah ini dia rufi'a anil khair. Dia apa al khair ini kebaikan ini terangkat darinya. Al muhim ana ada pembahasan khusus atau ada pembahasan khusus tentang masalah ahlam dan ru'a. Tentang mimpi. Ada pembahasannya. Nah. Siapa imamnya ini? Siapa para nabi atau nabi yang diketahui memiliki tafsir dalam masalah takwil ar-ru'ah? Yusuf. Nah, Yusuf alaihi salam. Begitu juga rasul alaihi salatu wassalam. Nah, syahidnya ini apa jenis kedua dari mimpi. Jenis ketiga dari mimpi adalah hadis hadisatun nafsi hadisun nafas fakat eh, apa namanya kalau orang mengatakan bunga mimpi atau bunga tidur sebelum tidur dia mengelamun nah, dia berangan-angan apa seperti ini kemudian mimpi nah ini cuma sekedar eh, bunga tidur saja nah, ini jenis ketiga dari mimpi jadi mimpi ini ima dari syaitan dinamakan al-hulum Ima ini mimpi yang baik dinamakan ru'ya salihah atau hadis satu nafas. Cuma eh, angan-angan uh, hati saja, impian-impian yang kadang nah. Taib. Maka di sini kata al-muallif contoh misalnya engkau membaca dalam permasalahan al-ahlam, summa asarta ala faidah. Asarta ala itu artinya uh, mendapati kalau tanpa ala artinya terpleset. Asaraya suru ini artinya inzalaqa. Tapi kalau asaraya suru ala artinya mendapati. Mendapatkan faidahna. Summa asar taala faidah. Kemudian ketika engkau membaca suatu kitab dalam masalah ini mendapatkan faedah alak bi ar-ru'a wal ahlam faktubha au ashir ilaiha fi gilaf zalikal kitab. Maka tulislah faedah ini yang berkaitan dengan mimpi ini eh, atau dikasih isyarat tanda di imma di gilaf, di sampul atau di aurak au fi aurak taj'aluha dakhilahu. Engkau jadikan ini dalamnya, dalam kitab ini. Wasatara idza aratta ilqa muhadara au kitab bahath au musyaraka fi nadwa anil maudu maka engkau akan mendapati ketika menginginkan muhadara atau membaca atau bahas atau musyarakah dalam nadwa nadwa artinya eh, forum perkumpulan tentang suatu permasalahan nah ini annahu qad ijtama'a ladaika ma'al kitab al makru. Terkumpul bersama di sisimu ini kitab yang kau baca ini apa? Fawaid katsirah. Nah, watilkal fawaid takunu rawafid pakai dal. Arti jamak dari rafidah, rafidah suatu yang uh, apa? bagus atau satu yang mentak menajuk menak, menakjubkan. Li ikmal ma untuk menyempurnakan apa yang kurang. auli idafa au takmil al kamil ilal kamal wa halum majarra. Maka beginilah cara kita ketika kita membaca dalam uh, pembahasan suatu permasalahan. Nah, baik, maka kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Eh, sebelumnya anak ingatkan dengan <clears throat> hadis yang disahihkan oleh al Albani rahimahullah taala dan juga uh, eh, Asyikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Lusabi hafizahullahu taala hadis yang insyaallah mungkin antum sudah dengar atau sebagiannya <clears throat> Qala alaihi salatu wassalam Man sallal fajra jama'atan Summa qa'ada Yadkurullah Hatta tatlu asyamsu Kana lahu minal ajri Ka umrah Au hajjah Tamah tamah tamah Karraraha salatan maka ini fadilah yang besar apabila kita <clears throat> menunaikan salat subuh dua rakaat, alhamdulillah antum diberi kemudahan untuk bisa senantiasa di masjid membaca Quran dan yang lainnya sampai matahari terbit. Maka sempurnakan keutamaan ini dengan kemudian ditutup mau keluar kalau sudah matahari terbit ya ini juga diberikan oleh ulama, jangan pas matahari terbit, tetapi setelah matahari terbit. Hatta tatul asyams artinya setelah matahari terbit. Karena sholat di waktu matahari terbit terlarang. Setelah matahari terbit 15 menit, 10 menit atau setengah jam, mau keluar masjid, nah ini. Nah. Hatta tatul asyams Kemudian dikatakan wa yusalli Kemudian dia salat dua rakaat maka dia mendapatkan pahala seperti dia melakukan haji atau umrah. Tamah, tamah, tamah. Pahalanya ini secara sempurna. Maka eh, inilah yang dilakukan oleh kebanyakan tulabul ilm yang ana lihat di Yaman dan para pengajar dan ini adalah sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam maka siapa yang tidak menginginkan mendapatkan pahala haji dan umrah dengan cara yang mudah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.